diharapkan oleh orang. Juga di dalam kata-kata. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam bicara tentang keimanan bagi orang-orang yang telah berislam kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini mengatakan kepada kita umatnya, "Mengkana yang itu bilang wal akhir, fal yakul khairan aw yasbut, wa fi riwayatin aw yaskut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau dia? Rasul mengatakan, hendaklah dia mengatakan yang baik, bukan yang benar. Bukan kalian yang pada alian pun. Maka hendaklah dia mengatakan yang benar atau dia. Tetapi Rasulullah mengatakan, hendaklah dia mengatakan yang baik atau dia. Karena baik itu tidak cukup hanya benar. Karena baik itu benar, intinya indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat, dan berpahala. Maka barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka agaklah ketika dia berkata-kata saja, dia harus mengucapkan yang benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat, dan bahkan berpahala. Kalau tidak bisa memenuhi syarat-syarat itu, maka adalah dia dia. Tidak cukup hanya benar, karena yang benar belum tentu baik. Ini mungkin agak muslim, tapi saya ingin menegaskan bahwa yang benar itu belum tentu baik. Sebab ada kata-kata yang benar. Ya ketika kata-kata yang benar itu diucapkan, maka Allah Subhanahu wa taala justru berkelahi. Misalkan kita sedang berbicara dua orang, lalu kita mengatakan sesuatu tentang seorang lain, kemudian kita haruskan data, fakta yang sudah diverifikasi dan paling sahih tentang diri. Tetapi apa bicarakan berupa fakta data yang selalu cengkahi sudah diverifikasi dan benar nyata-nyata benar itu yang kita bicarakan itu jika kemudian itu tidak disukai oleh yang bersangkutan maka itu disebut sebagai bid'ah dan kita bid'ah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan lah ahadukum di lahma akhihi mayyitan itu. Seperti salah seorang di antara kalian suka jika dia memakan bangkai saudaranya yang mayat, yang membusuk, yang bernama yang menjijikan yang berbelatung, yang berbau busuk dan air itu begitu menjijikkan. Maka itu, maka Allah mengatakan, kasih kamu semuanya tidak suka hal yang semacam ini. Maka demikianlah yang benar itu belum tentu baik. Maka seorang mukmin sejati adalah menggenapkan kebenaran yang ada di dalam dirinya dengan kesantunan. Sebab orang benar yang tidak santun sering melunturkan hormat manusia pada kebenaran yang dibawanya. Nyaman dia. Dalam kesadaran kita kita seorang mukmin, dia pertama-tama Allah, yang kedua dia rasa kepada siapa Kebaikan tidak bisa diharapkan. Maka Rasulullah mengatakan sebaik-baik di antara kalian adalah seorang yang kemudian kebaikannya diharapkan dan tidak mengecewakan. Dan seburuk-buruk orang di antara kalian adalah yang keburukannya sudah pasti, sementara kebaikan tidak bisa diharapkan dari dirinya. Kesesesmu insya Allah mengingatkan lebih tinggi lagi dalam keadaan jadi seseorang muslim itu. Dia bukan cuma apa, bukan cuma rasa, tetapi harus juga bermanfaat. Karena tidak dari keimanan yang diberikan umpamanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat ke-24 dan 25 itu bukan cuma berhenti yang diberikan umpamanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pohon, kalimat thayyibah itu seperti sajarah thayyibah, seperti pohon yang baik. Dia tidak berarti hanya pada akar yang teguh menghunjam atau batang pokok yang tinggi menjulang atau ranting-ranting yang menggapai langit atau daun-daun yang rimbun beraung. Tidak. Dia harus sampai pada dia yang telah hidup dalam Tuhan memberikan buah kepada setiap musim dengan izin Asruha sabitun ya, akarnya kokoh. Wa far'uha sama. Batangnya teguh menjulang dan cabang-cabangnya menggapai langit. Daun dan berimbun. Tetapi itu semuanya tidak hanya cukup untuk kita banggakan dengan mengatakan aku seorang yang akidahnya benar dan lurus. Aku seorang yang akidahnya teguh dan kokoh. Aku seorang yang kemudian ibadahnya begitu agung dan indah. Iya, dia lihat kepada Ukulaha memberikan buahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala kata saya itu di dalam surah Al-Qur'an menggunakan kata ukul, bukan samarat. Kalau kita mengatakan memberikan buahnya pada tiap musim dengan izin Rabbnya, kita boleh mengatakan samarat samarata hatulahi bin rabbiha, memberikan buahnya. Tapi apa bedanya samarat dengan ukul. Kalau ini kemudian adalah buah mangga, kemudian Anda ada di situ, lalu saya lempar ini ke wajah Anda kemudian mengatakan, itu saya kasih mangga merebok petak tersebut. Itu kasih makan. Maka kata saya tutup, itu tutup sama rotah. Itu memberikan buah. Tetapi yang dimaksud dengan tutup ukulah di sini mengandung rahasia. Kata ukul bisa bermakna buah, bisa bermakna rasa. Artinya apa? Kalau kemudian untuk ulah apa yang dimaksud adalah ambil buah yang paling harum aromanya, yang paling lembut teksturnya, yang paling manis rasanya, kupas baik-baik sebersih mungkin, iris-iris sepotong demi sepotong seukuran suapannya, tusuk dengan garpu, kemudian hadirkan ke depan mulutnya untuk disuapkan. Untuk Tu'il ulah terlebih, memberikan buah yang terdekat musuh dengan izin Paripurna orang muslim dengan kemudian kesadaran identitas untuk menghadirkan rasa aman, rasa ramah, dan rasa bermanfaat bagi sesamanya. Maka Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan Rasulullah juga mengatakan apa anfa'uhum linnas. Sebagai manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya kesadaran sudah kita. Sebagai seorang muslim, kata yang mengandung begitu indah sifat-sifat. Kata yang mencelup berbagai macam karakter menjadi kemuliaan. Dalam kesadaran identitas itu, Anda boleh tetap menjadi awakar yang santun dan lemah lembut, tetapi tidak kehilangan keteguhan. Di dalam selupan sebagai seorang muslim itu, Anda boleh tetap menjadi seorang Umar yang beriman dan tegas, tetapi tidak kehilangan kasih sayang. Di dalam selutan sebagai seorang muslim itu, kesadaran menjadi ke situ. Anda boleh tetap menjadi seorang muslim yang pemalu, tetapi kemudian begitu dermawan. Di dalam kelutan sebagai seorang muslim itu, Anda boleh tetap menjadi seorang yang begitu periang, banyak bercanda, setia ahli, tapi tidak boleh kehilangan keberanian. Sebuah Allah, wa man Allah ialah serupa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang lebih baik serupanya daripada Allah? Siapa yang lebih baik serupanya daripada Allah? Menjadi seorang muslim adalah membangun sebuah identitas. Allah karuniakan identitas itu sejak zaman yang lampau, sejak masa Ibrahim alaihissalam. Menjadi muslim artinya kemudian menjadi orang yang paling aman, paling ramah, dan paling bermanfaat saya sudah habiskan. Sadar kita kita bangun dengan segala potensi yang kita miliki, dengan segala kecenderungan yang ada pada diri kita, semua bisa melahirkan kemuliaan. Allah seorang lemah lembut, tapi dia tidak kehilangan keteguhan ketika suatu hari dia turun urusannya dan kemudian mengatakan demi Allah, andai mereka menolak untuk memberikan tali pisang usta kepadaku, sebagaimana pernah mereka berikan kepada Rasulullah SAW, aku akan memerangi mereka. Sebab ini adalah bagian dari agama. Demi Allah, andai bahkan kali kita untaku ini hilang, akan kutemukan jawabnya di dalam kita bodoh. Anda boleh tetap menjadi tegas, beringat, bahkan ganas, seperti Umar bin Khattab. Tetapi tidak kehilangan kasih sayang dan cinta yang kemudian membuat dia rela untuk memikul gandum sendiri pada satu malam untuk kemudian menyakiti rakyatnya yang kelaparan dengan air mata yang meleleh di dunia. Ada, boleh tetap menjadi pemalu. Seperti Usman yang malu kalau kemudian dia minum air yang sejuk di Madinah, sebentar penduduk Madinah harus membeli air, maka dia beli sumur raunah dengan harga hartanya 20 ribu dirham besar. Dia malu kalau kemudian dia makan kenyang dan mendapatkan keuntungan dari perdagangannya. Semula se sementara penduduk Madinah kemudian dalam keadaan paceklik, maka dia berikan 700 ekor unta kita seluruh kuasanya untuk wakaf di jalan Allah. Dia malu kalau kemudian dia berangkat berperang dengan begitu mudah, tetapi ada orang-orang yang kemudian terhalang karena berbagai macam udur. Maka dia biayai 3.000 orang lengkap dengan senjata dan kendaraannya untuk berangkat di perang Rasa malu yang melahirkan kebaikan. Anda boleh tetap seperti Ali bin Abi Thalib yang riang, banyak bercanda. Ali itu seorang yang candanya sangat bagus. Satu hari di masa pemerintahannya ada seorang khawarij mengatakan kepada dia, "Wahai orang ini, sesungguhnya di masa Abu Bakar dan Umar, syaikhan kita, negeri ini begitu damai, tentram dan begitu indah, makmur dan tausan. Sementara kenapa di masa ini begitu banyak fitnah dan perpecahan di antara kaum muslimin? Kata Ali tidak Abi dengan bercanda, tetapi bercandanya tidak berdusta. Iya, sebab di masa Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti aku. Sementara di aku kini, rakyatnya seperti kamu. <laughs> Dia bercanda, tapi benar. Karena memang orang-orang kuarik ketika itulah yang menjadi pangkal persoalan berbagai macam kekacauan. Lalu, suatu saat Seorang khalid Abdurrahman bin Mulzam namanya, kemudian menghantam kepalanya ketika dia sudah sholat subuh. Maka ketika dia selesai sholat subuh, dia bertanya, ini darah siapa? Karena khusus sholatnya, karena dia memang suka bertanya. Dia bertanya, ini darah siapa? Lalu dia itu darah engkau, yang ini. Siapa yang membunuhku? tadi? Maka didatangkan Abdurrahman bin Muljam dan Abdurrahman yang komah pun mengatakan, ku beli pedang itu seribu dirham dan puluh kuli dengan racun seribu dirham. Maka aku bersumpah kepada Allah dan berdoa kepadanya bahwa pedang itu akan membunuh manusia yang paling buruk di muka bumi. Kata Ali bin Abi Thalib sambil tertawa, benar, doamu insya Allah terkabul. Manusia yang paling buruk di muka bumi akan terbunuh dengan pedang itu. Hai Hasan, nanti kalau aku mati, kisah dia dengan pedang itu, agar orang paling buruk di muka bumi terbunuh oleh pedang itu suka bertanda, tetapi tandanya tidak kemudian menghilangkan keberanian. Ada orang yang suka bertanda, tetapi tumbuh sifat pengecut di dalam dirinya. Sementara Ali bin Abi Thalib dengan pelukan Islam itu menjadi orang yang suka bercanda, yang sedikit isi, yang isi goreng, tetapi kemudian dia menjadi seorang yang begitu pemberani dan dia pemuda yang seperti dia. Inilah muslim yang kemudian identitas ini Allah perintahkan di dalam Al-Quran untuk kemudian ditunjukkan kepada sesama. Saksikan bahwa aku seorang muslim. Tentang iman kita memang tidak kemudian bisa sembarang mengklaim aku seorang mukmin itu berat konsekuensinya. Tetapi kemudian mengatakan saksikan bahwa aku seorang muslim dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu agar kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah seorang muslim yang punya kesadaran identitas bahwa kita seorang yang aman, kita seorang yang selamat, dan kita seorang yang bermanfaat. Itu kesadaran kita. Yang kedua, menjadi seorang muslim berarti memiliki kesadaran kompetisi. Bahwa lahir sebagai seorang muslim adalah lahir sebagai seorang peserta lomba, di mana dalam lomba itu Allah Subhanahu wa taala menjadi panitia sekaligus juri. Di surah Al-Mulk ayat yang kedua Allah mengatakan, Alladhi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Di surah Al-Kahfi ayat 3 Allah mengatakan, "Inna ja'ala ma'al azizina talaha lina beluahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami menjadikan segala yang ada di atas bumi itu sebagai perhiasan baginya untuk menguji siapa di antara mereka manusia itu yang terbaik amalnya. Maka menjadi seorang muslim tidak cukup hanya beramal baik, tetapi harus beramal terbaik. Karena ahsanu amalan yang dibisa Allah. Yang terbaik amalnya bukan sekedar baik saja. Maka menjadi seorang muslim adalah berbahagia sebab dia sudah mendaftar di dalam lomba yang Allah Subhanahu wa taala menjadi juri sekaligus panitianya. Di dalam kehidupan kita memandang dengan penuh cinta pada dua orang manusia. Yang satu adalah orang yang begitu berdiam di dalam lombanya, tetapi sayang belum mendaftar. Dan ada orang yang kemudian sudah mendaftar, tapi duduk-duduk di garis saya mengagumi orang yang namanya Agnes Rosa Bujakciu. Pernah dengar bahwa itu ya? Agnes Rosa Bujakciu. Pertama kali dengar. Kalau disebut Ibu Teresa kenal ya? Ya, itu nama aslinya. Datang dari Kopi Albania ke Kalkuta di usianya yang ke-17 tahun dalam kaumnya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Lalu di Kalkuta itu dia melihat ada seorang yang kemudian berpenyakit kusta, yang kemudian oleh masyarakat setempat disebut, disebut sebagai penyakit kutukan. Lalu orang yang sudah tinggal di pinggir jalan di dekat tempat sampah, kalau makan mengais dari tempat sampah dan tinggal di situ di dikerubungi lalat itu, dia justru dia gendong ke pondoknya, dia mandikan bersih-bersih, dia taburkan uangnya padanya, dia obati luka-lukanya, dia suapi sedikit demi sedikit. Dia berikan kebaikan kepadanya. Dia tidurkan. Dia atas tempat tidurnya. Dia berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Orang ini orang yang berakjubkan. Tetapi saya juga takjub membaca memoir pribadinya. Kami berlain. Di dalam buku yang ditulisnya di akhir hayat judulnya datang dan jadilah cahaya dia mengatakan Tuhan, aku sudah mendekat kepada Engkau seperti jalan yang Kau tunjukkan mendekat kepada yang tampil dan yang miskin, yang teraniaya dan yang papa. Tapi aku tidak melakukan engkau. Di mana sebenarnya engkau berada? Kita berhati dan penuh kasih kepada orang-orang yang kemudian berbiak dalam lomba tetapi tidak berdasar, Seperti kalau misalnya di Al-Huriyah diadakan lomba keliling kampus IPB lari Semua peserta harus mendaftar. Semua peserta harus mendapat nomor dana dan berpunggung. Lalu tiba-tiba saja ada seorang yang datang. Dan dia berlari sangat cepat dari start sejak dimulainya tanda untuk mulai berlari. Satu kemudian ini paling duluan, paling cepat. Apakah panitia akan memberikan hadiahnya kepada orang yang tidak punya berdana, tidak punya berpunggung, dan tidak mendaftar di panitia? Pada umumnya Maka pendaftar kita dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di sebuah kompetisi ya Allah subhanahu wa taala menjadi juri dan Gus dan saya kira orang-orang yang kemudian sudah benar dapat duduk-duduk di garisan jika ditanya, Pak, kok gak ikut lari? Iya, nak. Kan nanti juga larinya keliling. Jadi siapa di situ juga. Saya tunggu di sini. Orang yang merasa cukup ketika sudah mengucap kalimat syahadat. Orang yang merasa cukup ketika sudah tertentang tetapi sudah di dalam Tanpa kemudian amal saleh, tanpa kemudian mengejar kebajikan-kebajikan. Ini adalah orang-orang yang juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi seperti mereka. Kesadaran kompetisi, kesadaran untuk menghasilkan yang terbaik, kesadaran untuk kemudian berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan yang paling utama dan berevaluasi Hati buat angkat ke sebelah angkat kata kata Rasulullah. Mengikat diri, memuhasa diri, melihat kepada waltakur nafsu sumasa dan menerima. Difirmankan oleh Allah dan tidaklah setiap diri melihat apa yang sudah diperbuatnya untuk aku insaf. Dan untuk ini Umar Ibn Khattab mengatakan demi Allah kami selalu berusaha untuk menyayangi Abu Bakar tapi sampai akhir kemudian kami mengakui kami tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Pada suatu pagi subuh, sepulang dari perang ke Salafil, Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan para sahabatnya. Lalu bertanya, siapa di antara kalian yang malam ini yang melayani? Lalu Umar bin Khattab mengatakan, Ya Rasulullah, kami kelelahan pulang dari Zakat Salafil, maka malam ini kami tidak salat malam. Lalu Rasulullah melirik Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian diam dan tertunduk. Lalu Abu Bakar mengatakan, Alhamdulillah ya Rasulullah, semalam saya menunaikan tiga rakaat sebelum tidur karena khawatir tidak bangun lagi. Lalu Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini berpuasa? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah kami baru bangun ketika subuh tiba. Kami tidak sempat untuk sahur, sehingga kami tidak berpuasa. Lalu Rasulullah balik lagi ke arah Abu Bakar dan yang kiri kemudian mengatakan alhamdulillah ya Rasulullah saya memang juga tidak sempat untuk makan sahur tapi saya sudah berniat untuk puasa Rasulullah mengatakan lagi siapa di antara kalian yang malam ini sudah menjenguk orang sakit Umar mengatakan dengan agak menggerutu ya Rasulullah baru juga pulang siapa yang sempat menjenguk orang sakit Lalu Abu Bakar Asyidik mengatakan, Ya Rasulullah, aku mendengar bahwa sahabat kita Rahman bin Auf sakit. Maka sebelum ke masjid ini tadi, aku mampir ke rumahnya untuk menjenguk dia. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? Kata Umar, ya Rasulullah, subuh-subuh jenazah mana yang harus diantar? Kata Abu Bakar Asyidik, ya Rasulullah, sahabat kita dari Ansar yang kemarin terluka di perang dan setelah itu pulang dalam keadaan terluka parah dan semalam dia meninggal. Aku ikut menguburnya di pemakaman dan Khazraj. Lalu Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang tapi ini sudah menyantuni anak yatim? Umar menggerutu lagi dan berkata, ya Rasulullah, anak yatim mana pagi-pagi begini yang sudah tak ketemu? Tapi Abu Bakar sendiri mengatakan, Ya Rasulullah, semuanya anak pulang yang tadi meninggal itu, aku memiliki sedikit simpanan di rumah, maka aku berikan semua kepada walinya untuk diberikan sebagai nafkah bagi anak yatim itu. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah bersedekah kepada orang-orang fakir? Kata Umar, ya Rasulullah, orang fakir mana lagi yang sudah kami temui di pagi buta begini? Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, tadi berangkat dari rumah aku membawa beberapa kerat roti dan kulihat tadi beberapa ahli sufah kedinginan dan menggigil karena laparnya, maka aku berikan itu kepada mereka." Kata Umar bin kepada Allah Anu dengan Allah, sejak saat itu kami mengatakan kepada diri kami, kami tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar di dalam amal-amalnya. Rekan-rekan semuanya bukan Allah, tetapi semangat untuk bermenang-menang semangat untuk bermusabakah, semangat untuk walidhalika falyatanafasu mutanafisun. Dan untuk yang demikian ini adalah orang-orang yang kemudian bersikap itu bersegera untuk meraih dengan amal-amal salah. Ini adalah semangat dari kesadaran kedua seorang mukmin, kesadaran untuk berkompetisi. Yang ketiga, di dalam kesadaran kita sebagai seorang muslim adalah kesadaran untuk bersinergi, kesadaran untuk kemudian bersaudara, kesadaran untuk kemudian berbagi, kesadaran untuk saling mencintai. Sebab saling mencintai tentu saja di dalam jalan yang kemudian diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan yang bahkan menjadi iri hati bagi para nabi dan syuhada. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa kalian mencintai karena keagunganku, maka aku berikan kepadanya mimbar-mimbar dari cahaya yang para nabi dan suhada ini karena Dan kebersamaan, cinta di dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kebersamaan itu membawa kita ke satu titik yang mungkin tidak bisa kita capai hanya dengan mengandalkan amal-amal pribadi. Kalau Anda adalah seekor semut misalnya, dan semut itu tinggal di kampus ITB misalnya, dan semut itu bercita-cita pergi ke Jogja misalnya, apakah dengan sebagai seekor semut jalan kaki seumur hidup ke Jogja sampai? Kalau jalan kaki sebagai semut hampir mustahil untuk sampai karena baru keluar dari gerbang kampus mungkin sudah terlindas oleh angkot. Tetapi kalau kemudian semut itu mendirikan ke dalam tas saya yang ada di sana, masuk ke dalamnya, kebetulan ada rangkum yang cukup di situ karena misalnya kemarin ada minuman manis yang kemudian saya tumpahkan di sana, lalu dia ikut saya, dia ini juga pergi ke barangan siang, naik ganti ke bandara, lalu boarding, lalu naik pesawat ke Jogja, lalu kemudian mendarat, sampai di rumah saya, saya letak angkas, dia keluar. sampai kan dia di Jogja? Okay. Karena kebersamaan dengan satu tahun. Begitulah kebersamaan. Bahkan kebersamaan dengan satu itu saja bisa mengantar satu titik yang tidak mungkin dicapai oleh amal manusia. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam surah atau Udah, Ya ladina amanu takullah wa kurma asadiki. Wahai orang-orang yang beriman tetaplah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Karena kebersamaan itu mengantar kita kepada satu titik yang mungkin tidak dicapai oleh amal pribadi. Satu hari ada orang yang kemudian menghadap Rasulullah SAW. Dia bertanya, Ya Rasulullah kata sah, Ya Rasulullah kapan datangnya kiamat? Alhamdulillah, jawabannya bukan 2012. Rasulullah justru mengatakan apa yang sudah kau kerjakan untuk menghadapinya. Jadi kadang-kadang jawaban terbaik atas sebuah pertanyaan adalah pertanyaan yang baik. Lalu orang itu kemudian mengatakan, aku mencintai Allah dan Rasul. Lalu Rasulullah segera menjawab dengan sabda yang mulia, Anta ma'aman ahbabta, engkau pasti akan bersama dengan yang kau cintai. Anak bin Malik, radallahu sahabat yang meriwayatkan hadis ini kemudian di dalam riwayatnya dia berseri-seri wajahnya, bersorak-sorak gembira dan mengatakan, demi Allah aku sangat berbahagia dengan hadis ini. Sebab apa? Sebab amalku, ibadahku, salatku, tilawahku, sedekahku, dan semua kebaikan yang aku lakukan tidak ada seujung kukunya bila dibandingkan dengan Umar bin Khattab, Al Bakar As-Siddiq atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi aku mencintai mereka dan dengan sebab kisah itu aku berharap telah di surga Allah masih berkenan untuk membersamakan aku dengan mereka karena engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Kesadaran tidak identitas, kesadaran untuk kemuliaan berkompetisi dan kesadaran untuk bersinar Dengan tentu saja menyadari visi dan visi besar kita sebagai seorang muslim untuk khairu ukhri muslimah tak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dimunculkan di tengah-tengah manusia untuk menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar dan membawa kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beridentitas dengan mengatakan saksikan bahwa aku seorang muslim. Mari kita berkompetisi di jalan kita para pejuang dan mari bersinergi dalam dekatan ukhuwah. Aku mencintaimu karena Allah dengan cara yang diridhai Allah dalam rangka berani ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah. uh, tepuk tangannya diganti dengan takbir aja. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, uh, tadi kita dengarkan uh, materi dari Ustaz Salim sungguh sangat luar biasa ya. Tiga bukunya tadi disebutkan. Yang pertama, ayo yang tahu? saksikan aku baru kedua dalam gerakan kedua lagi jalan cinta para pejuang ada tiga buku ya uh, selanjutnya adalah sesi tanya jawab uh, untuk sesi pertama uh, dua orang penanya dari Iwan satu dan dari akhwat satu ya dari Iwan ada yang bertanya ya silakan nanti dia e, dari akhwatnya? Lalu satu turun dulu turun dulu banyak. Satu dua tiga. Iya yang ini akhwatnya. Iya. E, eh, disilakan. Cek cek satu dua. Baik, terima kasih. Saya persilakan untuk bertanya uh, yang mau ditanyakan masalah eh ya maaf ini. Nama saya Amelia, saya dari Departemen MSP Manajemen Budaya Perairan. Panggilannya siapa? Amir. Amir. Ya. Amir atau Amin? Amir. Amir. Ya. Uh, yang saya tanyakan adalah uh, mengenai antara uh, kita sebagai kaum muslim dan ya ada ada halnya teman kita yang, yang muslim juga. Nah, yang tadi yang yang yang di disampaikan oleh Ustaz itu mengenai budaya antara muslim dan muslim. Nah, bagaimana bagaimana standar kita sebagai teman, ya sebagai teman kita yang bukan muslim ini. Pas dalam surat al juga kan janganlah kita mendekati, janganlah kita mendekati uh, eh, orang muslim, eh janganlah kita mendekati uh, ya orang yang atau adalah sebagai teman setia kita. Gitu. Nah, itu bagaimana jadi toleransi antara umat beragamanya gitu. Terima kasih. Ya, nanti bertemu. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadani, yang ini kelihatan matanya yaitu kan tadi udah bilang ya kalau misalnya ada dua orang itu terus dia itu menceritakan e, salah satu fakta terhadap seseorang dan orang itu tidak menyukainya e, maka itu bisa gibah jadi kalau misalnya ada dua orang itu yang menceritakan seseorang e, mau keburukannya misalnya untuk jalannya untuk supaya itu gimana uh, lebih baik orang yang ketiga itu. Tapi uh, dia tidak tahu kan siapa yang tahu hati manusia apakah dia tersinggung atau tidak. Jadi kita nggak tahu apakah itu termasuk gibah atau gimana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada dua pertanyaan, Sab. Yang pertama itu dari Amir. HSP eh, ya, angkatan 48. Pertanyaannya adalah kita sebagai uh, dengan seorang orang muslim atau beragama. Yang Baik. kedua dari satu satu satu kan? kata dulu. Ya, ya, yang kedua juga betul. Dalam menceritakan fakta tentang seorang dalam tujuan agar yang bersangkutan menjadi lebih baik. Baik, yang pertama dari Ahmad. Tadi ayat yang disebut Ahmad adalah Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bisanakum min dunikum la ya'lamukum khabala. Janganlah kalian ambil menjadi ditonah. Apa artinya ditonah? Ditonah itu artinya pakaian dalam. Jangan kalian ambil sebagai pakaian dalam kalian orang-orang yang di luar kalangan kalian yang kemudian mereka itu memang hanya menyukai apa-apa yang kemudian rusak dari sini. Ayat ini bicara tentang orang-orang yang kemudian datang. Jadi dia tidak bicara tentang agama tertentu. Dia bicara tentang orang-orang yang memang punya niat buruk untuk kemudian dan menampilkan sikap permusuhan untuk kemudian disikapi sebagai jangan jadikan mereka sebagai ditolak. Hubungan kita dengan sebagai seorang muslim dengan yang bukan muslim itu cinta tapi cinta yang disebut sebagai rahmah kalau kemudian sama muslim maka cintanya disebut mahabbah apa bedanya kalau rahmah itu hanya memberi keaharan kembali bagi sang surya menyinari dunia tetapi kalau mahabbah itu timbal balik apa artinya antara dua orang ini sama-sama beriman kepada Allah. Antara dua orang yang sama-sama berislam dengan rukun-rukunnya, maka hubungan mereka tinggal baik di dalam saling mencintai. Yang satu curhat kepada yang lain, yang lain curhat kepada yang satu. Yang satu bertafahud kepada yang lain, bertawud kepada yang lain, bertasaful dengan yang lain, bahkan isap. Begitu pun sebaliknya, terus menerus. Ini kalau sesama muslim, tetapi kalau antara seorang muslim dengan yang bukan, maka seorang muslim tetap tertuntut untuk menjadi tempat curhat, tempat tetap tertuntut untuk menjadi tempat minta pertolongan, tetap tertuntut untuk menjadi orang yang paling baik hati, tidak sombong dan benar menabung kepada dia. Tapi kemudian tidak sebaliknya. Kalau kita dicurhati, siapapun kita terima curhatnya. begitu yang dilakukan Rasulullah. Tetapi kalau kita sendiri curhat, kita memilih siapa yang akan mengetahui rahasia rahasia sensi kita? Kita memilih siapa yang akan menjadi tempat kita bersantai. Kita memilih siapa yang akan kemudian menjadi orang yang paling tahu kita kita luar dalam. Di tonah pakaian dalam itu artinya tahu kita luar dalam. Nah artinya apa? Sikap kita dalam ekspresi luar kepada orang-orang yang kemudian belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sikap ekspresi menunjukkan kemuliaan. Kata Allah dalam Al-Quran, Adillatin alal mu'min, alillatin alal kafir. Orang beriman itu adillah, bersikap menghinakan diri dalam arti tawadhu, dalam arti kemudian sangat lemah lembut baik hati kepada orang-orang yang beriman juga. Tetapi terhadap orang-orang yang belum beriman, yang mereka lakukan adalah aizah, menjaga kemuliaan dirinya. Tidak curhat kepada mereka, tidak meminta bantuan kepada mereka. Di satu sisi sekaligus aizah itu berarti Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, cara menunjukkan ketinggian dan kemuliaan kita, cara yang paling baiknya adalah dengan berakhlak mulia kepada mereka. Maka ada riwayat menarik tentang almarhumah ibunda kita Ustazah yang Yusuf itu pernah waktu kemudian beliau pindah rumah di satu tempat begitu ya. Ada tetangganya, tetangganya ini aktivis gereja luar biasa, sangat militan. Baru satu tahun tetanggaan dengan beliau Yakin gereja ini kemudian memutuskan untuk pindah rumah. Padahal daerah operasinya adalah daerah yang kemudian ada di sekitar itu, di dalam melangsungkan misi-misi gereja. Ketika ditanya kepada dia, kenapa Pak kok pindah? Jawab dia adalah, saya khawatir kalau lama-lama nggak sama beliau nanti saya masuk Islam. Lah beliau baik banget sama saya. Saya khawatir kalau saya terlalu lama bertetangga dengan beliau, nanti saya masuk Islam karena beliau sangat baik kepada saya. Kalimat ini menunjukkan bahwa kita terus untuk kemudian tetap menghadirkan kebaikan-kebaikan. Wa ma'arsalaka ila rahmatan lil alam Hai Muhammad, engkau diutus ilahi kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan rahmat sebesar alam itu terwujud ini yang di antara kasaib Muhammad, di antara kemudian kehususan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalau kemudian umat-umat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, Nuh, Hud, Salih, Lut, Musa dan seterusnya. Itu kalau Allah menawarkan orang yang kufur kepada seruan yang kau bawakan, aku azab mereka. Kata mereka, iya ya Allah, azablah mereka. Musa sampai berdoa Rabbana fit ala aqwalihim wasfit ala qulubihim fa innahum la yu'minuna hatta yarawul azab al-alim. Ya Allah memang binasakan saja harta mereka. Kunci mati saja hati mereka. Karena mereka itu memang tidak mau beriman. Sampai kalau melihat azab yang sedih. Nuh sampai mengatakan, Rabban, Rabbi la tabar fil ardi minal kafirin dayara. Ya Allah jangan sisakan satu orang pun yang kafir itu di muka bumi untuk tinggal. Nabi Nabi kan sebelum Rasulullah itu kalau ditawari mau diazab sama mereka, oke okay, ya Allah azab saja memang sudah tidak mungkin lagi tidak wahyu. Tapi ketika Rasulullah ditawarkan oleh malaikat asyabai di Jibril, Ya Muhammad, dua orang malaikat ini menawarkan kepada engkau untuk melimpahkan dua gunung yang ada dalam penjagaan mereka kepada orang-orang yang telah menyakiti dan mendustakan. Kata Muhammad, tidak wahai Jibril sesungguhnya mereka memang masih mengkufuri Allah. Tapi aku berharap dari sulbi-sulbi mereka telah akan lahir keturunan orang-orang yang akan bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Satu kawinan yang luar biasa. Dan kita sebagai umat yang mewajib kita akan itu. Itfak bila tinggi asam. Balas segala yang buruk bahkan dengan sesuatu yang jauh lebih baik agar apa? Maka kamu akan dapatkan orang yang sebelumnya bermusuhan tiba-tiba menjadi teman yang setia kata Allah. Kalau bahkan sering dikatakan kalau kita merasa bahkan segala di sekitar kita itu gelap dan pekat, tidaklah kita curiga bahwa kitalah yang dikirim oleh Allah sebagai cahaya untuk mereka. Ini tentang hubungan kita dengan orang-orang yang belum berkeimanan yang sama dengan iman kita. Satu hubungan yang disebut sebagai rahmat dan satu hubungan yang bermanifestasi dalam apa yang disebut sebagai dakwah. Itu akhirnya mudah-mudahan masuk semua. Kemudian terlebih Ramadan tentang membicarakan seseorang dalam kerangka untuk membawakan perbaikan. Asalkan kemudian, kata Imam An-Nawawi dalam sarahnya terhadap Al-Arba'in yang disusunnya, asalkan dia dia bicarakan dengan orang yang memang berkompeten, orang yang memang berkepentingan, orang yang memang kemudian akan membawa memang perbaikan kepada yang bersangkutan, maka hal itu tidak termasuk hina. Contoh, ada seorang penguasa, pemerintah, tapi lalu kemudian ahli surah, ahli haliwak oleh ahli para ulama yang kemudian berwenang untuk kemudian memberikan kelurusan itu, melihat bahwa ulama ini, ah, pemimpin ini menyimpang, maka mereka bertugas untuk bertindak dan merumuskan kemudian satu langkah untuk meluruskan mereka. Dan itu bukan kita Indonesia pada beberapa bagian negerinya diantaranya misalnya Demak pernah mengalami masa-masa itu. Di mana tidak para wali itu kedudukannya jauh lebih tinggi daripada Sultan Demak. Sultan Demak wajib ikut pada hasil surat yang ditentukan oleh para wali itu misalnya. Sampai muncullah Raja Mataram yang namanya Panamalan Tahanan Prokusumo atau yang kemudian di belakang hari dikenal sebagai Sultan Agung. Karena Sultan Agung ini dalam ilmu keagamaannya kadang-kadang jauh melampaui para ulama di zamannya sehingga tidak majelis para ulama ini kemudian justru tunduk kepada dirinya. Sejak itu raja-raja Jawa menjadi merasa di atas para ulama. Sebelumnya mereka semua tunduk pada keputusan para ulama. Nah, hal semacam ini kemudian menjadi hal yang dibolehkan. Atau contoh kemudian kita punya seorang sahabat, sahabat kita dalam persoalan, dalam masalah. Dan tidak mungkin bagi kita untuk kemudian membantu dia tanpa membicarakannya dengan detail kepada seorang kawan yang berkompeten untuk membantu. Ini adalah hal yang kemudian bisa kita lakukan. Contoh, ada kawan punya utang, utangnya sudah tidak mungkin untuk dia lunasi sendiri, tapi dia terus menjaga izahnya, tidak ingin minta bantuan orang. Yang tahu bahwa dia punya utang cuma kita. Lalu kemudian kita bicarakan. Jadi dengan orang-orang yang memang bisa berkompeten untuk membantu dia keluar dari kesulitan itu dengan memberikan jalan pekerjaan atau hal-hal yang lain. Nah, maka yang demikian ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Begitu saudara Terima kasih. Ya, uh, tadi jawaban dari kita Salim mungkin masih ada dua satu orang eh, penanya lain mungkin dari akwatnya karena jumlah akwatnya lebih banyak daripada ibu Jadi satu, satu, dua, tiga, turun lagi. Satu, dua, tiga, yang belakang, satu dulu, ya.

mau bertanya. Kalau boleh saya mau curhat. <laughs> Namanya siapa? Warga dari Jakarta eh, dari Istaka, ibu keluarga yang Cimen, asal dari kota Bengkulu. Dulu waktu SMA saya mengikuti kalau di sekolah namanya Risma ya atau Rohim. Nah, saya waktu tingkat tiga pernah di kalau dikatakan fitnah juga enggak pernah dikatakan dekat dengan seorang laki-laki atau boleh dikatakan dengan seorang perempuan fitnah dan di sehingga satu sekolah hampir satu sekolah dan guru bahkan meroboh saya mengetahui hal itu dan ternyata setelah saya tahu dari teman-teman yang memberikan memberitahu tentang itu adalah teman satu rumah saya sehingga setiap saya ketemu dengan dia dia itu selalu menganggap saya salah bahwa saya sudah dekat dengan seorang laki-laki. Padahal notabene saya, saya tidak e, melakukan apa yang dia katakan kepada saya. Nah jadi sampai saat ini saya belum bisa melupakan hal itu dan saya belum kenal. saya ingin bertanya apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa tenang berpisah dengan dia dan bisa menjalin persaudaraan kembali tidak dalam rasa dendam ataupun rasa kesal ataupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di dalam persaudaraan ada ujian-ujian. Dalam kehidupan bersama ada hal-hal yang kemudian berat untuk kita hadapi. Jangan skeptis. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW dalam persaudaraan dan persahabatan mereka dengan Nabi SAW juga mengalami persoalan-persoalan yang kadang-kadang sulit. Mohon mungkin saya tidak menjawab langsung, saya menceritakan satu kisah. Kita mengenal tauhid bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Di dalam perang Uhud, Talha melindungi tubuh Rasulullah dari serangan-serangan yang kemudian dipimpin oleh Khalid bin Walid yang membalik keadaan dari semula kaum muslimin menang menjadi kalah total di dalam perang Uhud itu. Dia bentengnya tubuh Rasulullah dari berbagai serangan itu sampai di tubuhnya ada 70 luka, baik berupa menjaman tombak, tusukan anak panah maupun sabetan pedang. Semua luka itu mengucurkan darah. Dan di hari Uhud itu diriwayatkan bahwa Talha berdoa, Rabbi ikut bidang hadal yaum hatta Ya Allah ambil darahku hari ini semua sampai kau Lalu kemudian dia ternyata hidup selamat dan dipapah ketika pulang dengan keadaan kehilangan tiga jarinya. Kemudian ada 70 luka ditambah lagi kakinya yang kemudian tidak seumur hidup. Talha terbaru lemah terjadi itu kemudian Rasulullah datang untuk menjenguknya. Dan kemudian dengan berkata-kata Rasulullah mengatakan ketika Talha bangkit untuk menyambut beliau kata Nabi kalau kalian ingin melihat orang yang sudah syahid tapi mesti berjalan di muka bumi lihatlah kepada Talha. Sangat indah. Tapi tiap pahlawan itu punya ceritanya sendiri-sendiri. Dan Talha pun punya cerita. Dalam persaudaraan hubungan dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka Aisyah radhiyallahu anha yang adalah istri Rasulullah itu tepatnya adalah sepupu Talha. Maka pada suatu hari Talha mengobrol dengan sepupunya ini, obrolan yang asyik sebagai saudara. Lalu datanglah Rasulullah SAW, suaminya Aisyah, yang kemudian merasa cemburu dan kemudian beliau menampakkan wajah yang tidak suka dan memerintahkan Aisyah untuk masuk ke dalam bilik. Lalu Talha bin Ubaidillah, pahlawan itu, yang tetap saja adalah manusia, itu merasa jengkel karena kemudian dihalangi dari pembicaraan dengan Aisyah dengan mengatakan, Demi Allah, kenapa dia menghalangi saya bicara dengan sepupu saya sendiri? Demi Allah, kalau beliau wafat, tidak akan ada yang bisa mendahului saya untuk melamar Aisyah. Jadi ketika itu, Talha mengatakan, Demi Allah kalau Rasulullah wafat tidak akan ada yang bisa mendahului saya untuk melanggar Aisyah. Kata-kata Tauhah ini didengar oleh Umar bin Khattab yang Umar kemudian berkata, "Ya Rasulullah, mulai hari ini ya Rasulullah demi Allah jangan tampakkan istrimu pada siapapun. Tutup mereka dengan tabir, hijabi, jangan beri wajahnya terlihat oleh siapapun juga." Umar mengatakan begitu. Dan seperti biasa, Umar itu muhaddatsun. Umar itu orang yang sering mendapatkan ilham dari Allah sehingga kemudian turunlah wahyu yang bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh Umar, yakni surah Al-Ahzab ayat yang ke-53. Jadi sebab turunnya surah Al-Ahzab ayat ke-53 ini bisa dicek di dalam kitab-kitab tentang asbab penuzul baik karangan Imam Al-Wahidi maupun Imam Suyuti, Lugabun Nuzul fi Asbabun Nuzul bisa disebutkan ini adalah tentang Talha bin Ubaidillah tentang Talha bin Ubaidillah yang kemudian mengatakan demi Allah tidak akan ada yang bisa mendahului saya melamar Aisyah sesudah Nabi wafat. Lalu Allah menurunkan ayat wa idza ta'amaltumuhunna an syai'in fas'aluhunna min Dan kalau kalian kemudian mengajak bicara, bertanya, meminta sesuatu kepada istri-istri Rasulullah itu, maka kemudian mintalah dari balik hijab. Dan janganlah kalian menyakiti Rasulullah lagi dan diharapkan bagi kalian menikahi istri-istrinya setelah dia mati. Jadi semuanya terjawab di ayat ini. Kalau istilah kita ayatnya jelek begitu. Lalu ayat itu disampaikan kepada Talha. Talha menangis semalaman, lalu pagi harinya dia bebaskan dua orang budaknya, dia sedekahkan sepuluh untanya, lalu dia umroh jalan kaki ke Makkah. dan meninggal untuk merebus kata kata Sampai tiba satu zaman yang sudah ditentukan Allah, yaitu zaman di mana terjadi fitnah besar tentang pembunuhan Utsman. Lalu Talha Zubair dan Aisyah berdiri di kota Basrah untuk kemudian menentang kepimpinan Ali bin Abi Thalib agar Ali kemudian segera mengadili pembunuh-pembunuh Talha, pembunuh-pembunuh Utsman. Di hari itu, di perang Jamal al sesudah jatuh beberapa korban, Ali menulis surat kepada Talha dan Zubair kepada Tuhan dia katakan yang suratnya aku rindu kepada zaman di mana kita mengayunkan pedang ke arah yang sama di sisi Rasulullah tapi kini kita mengayunkan pedang dari arah yang berlawanan dan saling berhadapan datanglah kepada Tuhan Talha aku rindu kepada kepadamu datanglah Talha ketika dia masuk ke kemahnya Ali Ali menghadap ke arah bibi dan kemudian dibaca ayat wa ila sa'altumuhunna an syai'in fas'aluhunna wara'a Mendengar ayat itu dibaca, Talha sudah gemetar Kemudian Ali bertanya, kau tahu hafalah ayat ini turun tentang siapa? Iya, ini tentang engkau yang berkata tentang Aisyah bahwa jika Rasulullah wafat tidak akan ada yang bisa mendahulunya untuk melamar dia. Lalu kenapa hafalah hari ini ketika Rasulullah benar-benar wafat? Kau tinggalkan istrimu di rumah dan kau ajak Aisyah berkuda bersamamu. Gemetaran telah dia jatuh terduduk terlepas pedang dari genggaman tangannya, kemudian Ali yang kemudian menyambutnya dan memeluknya. Lalu Talha hari itu mengatakan, demi Allah, ini kehilafanku, aku bertobat. aku bertobat. Lalu hari itu Talha kembali ke kemahnya, tapi di tengah perjalanan seseorang memanahnya dan Talha pun syahid di hari itu. Ketika memakamkan Talha, Ali mengatakan sambil menimbang putra Talha yang masih kecil, Nah, aku berharap aku dan ayahmu Allah termasuk orang-orang yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa raja'na min bainihim sudurihim ghilli dan kami cabut dari dalam dada mereka rasa saling mendengki satu sama lain lalu kami jadikan mereka ikhwanan bersaudara di dalam surga itu di jannatin mutaqabilin dalam keadaan duduk di atas sipat lipat sambil saling membaca. Rekan saya, insya Allah saya kira ini satu hal yang kemudian menjadi perhatian untuk kita. Apa yang harus kita ingat? Ada perbaikan hubungan yang bisa kita jalani. Ada perbaikan hubungan yang kita bisa bangun. Tapi pertama-tama adalah tugas kita memaafkan. Al-Quran itu tidak ada perintah untuk meminta maaf kecuali kepada Allah, yaitu untuk beristighfar. Tetapi ada perintah untuk kemudian memaafkan. Sebab apa? Mana yang lebih terpisah antara orang yang belum memaafkan atau orang yang belum dimaafkan? Mana yang lebih terpisah? Orang yang belum memaafkan atau orang yang belum dimaafkan? Kadang-kadang orang yang belum dimaafkan itu nggak sadar kalau belum dimaafkan. Santai aja gitu kan. Tapi orang yang belum memaafkan itu terpisah. Dia malah memikirkan apa yang kemudian dilakukan orang padanya. Merasa jadi korban. Merasa sakit hati terus menerus. Maka dari itulah dalam Al-Quran ada perintah khudil apa wa'mur bil wa'arif anil jahil. Maafkanlah. Lalu suruh kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti. Satu hari Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abu Talib ditanya, dia ini putranya Al Husain yang dibantai oleh Bani Umayyah di Karbala. Tetapi dia Al Zainal Abidin ini orang yang kemudian amat sangat akrab dengan Bani Umayyah, suka berantem di mereka, suka memberikan masukan-masukan, suka membantu mereka, bahkan menolong rakyat-rakyat mereka dengan bertanya. Orang bertanya, kenapa kau tidak mendengar? Apa yang akan kau katakan pada ayahmu dan semua saudara yang dibantai ketika kau lakukan seperti ini? Di dunia, kepada musuh-musuhmu kau demikian ramah dan baik kepada mereka. Kata Ali bin Abidin bin Musa bin Ali bin Abi Thalib itu, dendam itu seperti orang menegak racun ke dalam mulutnya sendiri, lalu berharap orang lain yang mati. Apakah itu perbuatan seorang yang berakal? Dendam itu seperti kita menegak racun ke dalam mulut kita sendiri, lalu berharap orang lain yang mati. Apakah itu kerja orang yang berakal? Maka obatilah dengan memaafkan dan jadilah kemudian orang yang kemudian menjalin silaturahmi terlebih dahulu. Jadilah orang yang tersenyum terlebih dahulu. Jadilah orang yang salam terlebih dahulu. Jadilah orang yang menyapa terlebih dahulu. Insya Allah hati kita akan damai. Jangan pedulikan hinaan orang karena sesungguhnya kemudian apa yang dihinakan orang kepada kita itu mungkin saja lebih baik daripada keadaan kita sebenarnya. Dan kalau kemudian sebuah hinaan tidak lebih buruk daripada nyatanya kita, itu nanti bisa kita anggap sebagai pujian. Goblok kamu, nilai kok cuma 6, padahal nilai aslinya 3. Itu masih pujian berarti. Insya Allah, ini menjadi kemudahan sikap kita dalam berbagai macam kebaikan. Allah a'lam Ya, terima kasih kepada Bisa Salim yang telah memberikan berbagai macam materinya kepada kita tentang bagaimana kita menjadi seorang jati diri sebagai seorang muslim. Karena memang seorang muslim itu harus memiliki jati diri tersendiri agar dia bangga terhadap Islam. Dia bangga terhadap agamanya. Karena memang agama yang paling benar di dunia ini adalah agama Islam. Ya, ee, eh, karena waktu juga lah yang memisahkan kita di sini. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang bertanya ataupun ingin berdiskusi dengan uh, eh, Ustadz Salim bisa uh, menghubungi beliau dengan uh, eh, rumah kasihnya dan bisa minta ke panitia salam IST atau panitia star 48. Iya, uh, sebagai terakhir mungkin Ustadz uh, closing uh, dari Ustadz terkait uh, tema yang diberikan. Ada pertanyaan. Closingnya sama dengan dosen. Mari menjadi seorang muslim, mari kita kemudian beridentitas dengan mengatakan saksikan bahwa aku seorang muslim. Mari kita berkompetisi di jalan kita para pejuang dengan sebaik-baiknya dan mari kita bersinergi dalam dekatan ukhuwah dan insya Allah kebersamaan dengan orang-orang beriman dengan orang-orang benar di antaranya insya Allah akan kita temukan di LDK Uberiya di Beirut. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, bagi teman-teman penanya, ada sebuah buku yang diberikan